Langsung Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salita ala ali Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Innaka hamidun majid Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar kita Yang mana pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita sudah berganti kitab ya Kita sudah menyelesaikan ya secara ringkas ya secara ringkas uh, buku metode asyafi'i karya Ustadz Abu Ya'la Kurnedi Hafidhullah taala ya semuanya sudah kita bahas ya dan eh, alhamdulillah uh, kita selesai ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita uh, pada kesempatan kali ini dan seterusnya akan memakai kitab ya al ya Syarah Tufatul Atfal yang mana kitab ini sebenarnya adalah kitab terjemahan ya yang diterjemahkan oleh beliau al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi ya yang eh, diberi takdim atau diberikan mukodimah oleh guru kita semua yaitu Syekh Abdul Karim ya Silmi Al Jazairi ya MA Hafizahullah Taala yang mana sebenarnya buku ini ya terjemahan ini adalah buku yang aslinya adalah bukunya ya gurunya ya Syekh eh, Abdul Karim yaitu Abu Abdid Tawab Abdul Majid Ar-Royash ya Syekh Ar-Royash ya. Di sini beliau meng, uh, menulis kitab yang berjudul ar itiya Irtiqaut Tilal ya Liltiqa ya Liltiqat ya, eh, Durar Tufatil Atfal. Itu adalah nama kitab aslinya ya, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu taala. Kita yang sebelumnya sudah berkenalan dengan kitab ini, kitab yang sebenarnya ini adalah kitab yang e, bisa dibilang lebih dasar daripada kitab Tajwid Imam Syafi'i yang warnanya hitam ya. Ini lebih dasar sebenarnya karena e, di situ terletak ya pembahasan-pembahasan ya di kitab Tufatul Atwal ini hanya e, beberapa saja yang tidak dicantumkan ya. Kalau di Tajwid Imam Syafi'i itu e, lebih rinci ya, lebih lebih rinci. Tapi tidak ada masalah ya kita belajar dari dasar kembali ya karena kita ilmu itu ya kehidupan ilmu itu dengan ya altikror yaitu dengan mengulang mengulang-ulangnya. Itu hidupnya ilmu ya tahu ya e, menetapnya ilmu itu karena karena diulang-ulang ya. Jadi e, kalau nggak diulang nanti lupa ya sering lupa. Makanya kita ulang ilmu-ilmu yang yang basic-basic, yang dasar-dasar yang insyaallah kita akan selalu pakai ya ketika membaca membaca Al-Qur'an. Penting untuk kita pelajari ya karena ya, seorang muslim hendaknya menguasai dasar-dasar dalam membaca Al-Qur'an. Ya jangan sampai e, misalnya yang harusnya dibaca guna dia dibaca dengan e, jelas. Nah, ini kan e, suatu e, kesalahan ya suatu kesalahan yang patut kita kita hindari ya suatu permasalahan yang patut kita hindari ya. Jadi ya seseorang ya semuanya ya seluruh kaum muslimin ya uh, harus bisa basic-basicnya ya harus bisa inti-intinya pokok-pokoknya ya karena penting ya untuk tidak terjatuh dalam dalam kesalahan. Nah, kita sudah memasuki bab ahkamun nun sakinah wa tanwin. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini adalah pelajaran sangat mendasar yang harus kita kita kuasai. Sobat muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nazim ya penazam yaitu Syekh ya Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri melafatkan ya beliau berkata, "Linnuni ya linnuni intas kun walid tanwini arba'u ahkamin fa tabyini." Ya, itu adalah bait nomor 6. Ya, bait nomor 6. Jadi, eh, uh, intas kun untuk nun intaskun ya jika dia sukun ya dia sukun walid tanwin dan juga tanwin ya arba'u ahkamin ada empat hukum ya jadi hukum nun ya jika dia sukun atau tanwin ya tanwin sendiri yaitu memiliki empat empat hukum. Ya, fakhud tabiyini, maka ambillah penjelasan dariku. Ya, e, itu adalah arti ya dari bait nomor nomor 6. Kita akan jelaskan secara perlahan ya agar kita dapat memahami masing-masing bait yang beliau e, tuliskan di sini. Dan hendaknya kalau memang kita ingin menguasai lebih e, detail ya, menguasai lebih mendalam, hendaknya memang ya untuk pembelajar Al-Qur'an atau mungkin uh, yang ingin uh, mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an misalnya ilmu tajwid, ya, ilmu uh, eh, qiraah ya itu ya wajib ya untuk menghafalkan bait-bait syair ya terutama ini yang dasar yaitu tafatul at atfal sehingga ketika kita uh, tahu maka uh, ketika kita mengucapkan sesuatu itu dalilnya ada di ada di sini maka untuk nun ya nun sukun dan tanwin itu ada empat hukum. Ya, ada empat hukum. Nah, kita akan jelaskan. Ya, di buku dijelaskan linuni intaskun. Nah, di taskun itu ada tanda nomor satu. Ya, kita lihat di footnote-nya, ada di syarahnya ya. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokah. Ya, dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengu capkah. Ya nun sukun, ya intinya sukun itu adalah tenang, ya, berarti kosong dari harokat. Ya di sini kita eh, ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol, ya atau wakof, dia tetap a, ada. Ya, ia berada pada isim-isim, fiil dan di tengah atau di a, di akhir. Ya contoh, ya di sini kalau fiil itu maksudnya adalah kata kerja ya lam tuktaron bizaman uh, eh, tuktaron zaman ya fi'il itu tuktaron zaman yang berkaitan dengan waktu dan isim itu ya lam tuktaron bi zaman itu tidak berkaitan dengan waktu atau gampangnya kalau isim kita bahasakan dengan kata benda kalau fi'il itu kata ker kata kerja baik di tengah maupun di ah, akhir dia tetap jadi tetap dibaca contoh misalnya yang berada pada huruf ya itu contohnya in ya in nah itu disukun ya disukunkan yakun ya pada fi'il ya yakun pada fi fi'il nah, yakun di situ juga disu disukunkan walaupun memang di buku tidak dituliskan bentuk sukunnya ya tidak masalah ya tidak masalah nah, tapi hakikatnya ada ada tulisan su sukunnya di situ terus sundusin ya, sundus itu adalah contoh dari i isim maka bacanya terus ya harus ada, ya harus tetap ah, ada. Ia tetap dalam pengucapan dan tulisan. Nah, ini kalau yang sundus itu hukumnya ada. Yaitu hukumnya nanti kita jelaskan di situ ada hukum ikh ikhfa, ya, sundus ya. Itu. Itu untuk non sukun. Jadi kesimpulannya ya, non sukun itu tadi yang pertama ya dia itu kosong dari harokat ya, dan ia tetap ada dalam pengucapan Ya, dia bisa berada isim, dia bisa berada pada fi'il atau kata kerja atau juga dia bisa pada hu, huruf. Ya, bisa hu, huruf. Dan ya, ada lagi ya, ada tambahan di aisyarul Maqal ya fi itu Fatil atfal tambahan bahwasanya Nun sukun itu ada, bisa ada di mutawas sitotun ada di tengah. Nah, ya. Wa mutar ya dan dia juga ada di ujung. Ya, nun sukun itu bisa ada di tengah dan bisa ada di ujung. Nanti soalnya berbeda dengan tan tanwin. Ya, nanti soalnya berbeda dengan dengan tanwin. Ya, terus selanjutnya tadi kita jelaskan juga bahwasanya nun sukun, ya nun sakinah ini itu adalah ya tasbut ya lafdhon wa khotton wa wassalan wa waqafan. Ya, jadi dia itu tetap tasbut ya ada nun sukunya itu ditulis ya lafzon secara lafat pun ada sundus ya yakun nah, itu ada wa khotton dan tulisan <clears throat> jadi tulisannya juga di di apa di uh, di ada ya ada tulisannya di situ wa wasolan dia was, baik wasol maupun wakof ya baik wasol maupun wakof misalnya kita ingin wakof di kata-kata yakun Nah, misalnya ya, misalnya. Maka kita bisa, ya kita boleh, yakun. Nah, gitu bacanya. Dan tetap nonnya. Itu non sukun. Nah, kenapa di sini penulis bedakan antara nun sukun dan tanwin? Karena memang nun sukun dan tanwin itu berbeda. Ya, nun sukun dan tanwin itu berbeda. Nanti kita jelaskan setelah tanwin. Kita jelaskan, kita akan ringkas apa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Tanwin adalah nun sukun tambahan ya di buku Syaratul Fatul Atfal yang ya, yang putih itu adalah tambahan yang terdapat pada akhir isim. Ingat bahwasanya nun sukun tambahan dia statusnya zaidah tambahan bukan asliyah. Kalau nun sakinah tadi itu asli, nun sakinah yang asli, yang pokok yang asli, bukan yang tambahan. Kalau tanwin itu tambahan, ya nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim ya yang terdapat pada akhir isim sehingga kita bisa simpulkan sesuatu segala sesuatu misalnya di hadis di Al-Qur'an segala sesuatu yang ditanwin kita simpulkan bahwasanya itu adalah isim ya segala sesuatu yang ditanwin itu merupakan i, isim kita jelas nah ini ada pelajaran bahasa Arabnya juga bahwasanya ya, setiap e, sesuatu yang diakhiri dengan tanwin pasti i, isim. Nah, e, di sini juga dikatakan bahwasanya ya dan tidak ada tulisan juga ketika wa wakof. Ya, dia e, apa pada akhir isim pengucapan ketika wasol dan tidak ada dalam tulisan juga ketika wa wakof. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau misalnya dia di akhir maka kita tidak ucapkan ketika kita wa wakoh ya pengucapan ketika uh, wasol ya itu nanti ada hukumnya dan juga dia ketika wakaf ya ketika wakaf dia juga uh, nanti dia hilang ya, contoh ya, di sini yauma idin khashi'ah nah, yauma idin khashi'ah nah, perhatikan yauma idin khashi'ah jadi uh, dia tetap ya tetap ya, tetap lafadznya ya, ketika dia wa wasol yauma idin khosyi'ah nah yang selanjutnya di sini contohkan ghafuran. Nah, perhatikan ghafuran. Nah, ketika kita ingin waqaf ya, ketika kita ingin waqaf, maka kita tidak bunyikan. Misalnya ya di sini di, kita di, diberikan keterangan ya tidak ada, ya tidak ada. Nah, di sini ghafuran berarti kita bacanya ghafuro. Nah, berarti kita bisa simpulkan setiap ya tanwin yang ada ya misalnya dia di fathah ya misalnya di sini ada fathah ya itu tidak dibaca ron. Misalnya kita pengen berhenti ya pengen ber berhenti maka kita bacanya ghafuro. Nah, contohnya misalnya lagi apa? Eh, di surat uh, Al-Adiyat misalnya wal adiyati dhabha nah, itu dhabhan han nah, di situ dhabhan nah, maka ya kita tidak baca wal adiyati dhabhan nah kita tidak baca seperti itu ya tidak baca seperti itu namun tulisannya tetap ada nah jadi kita bisa simpulkan <clears throat> perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin itu ada empat intinya ada empat. Nah, ternyata beda ya antara nun sukun dan tanwin. Nah, jadi biar teman-teman ya bisa uh, sobat muslim, radio muslim yang uh, tidak bingung ya, ternyata ada perbedaannya. Ini ilmu baru mungkin untuk kita ya, ternyata ada perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Yang pertama tadi nun sakinah itu adalah asli, sedangkan tanwin adalah nun zaidah. Ya nun sakinah yang za zaidah tambahan. Yang kedua, Non sokon itu bisa ada di isim atau kata benda, bisa di fi'il atau kata kerja, bisa di hu, huruf. Contohnya tadi in. Yang selanjutnya kalau di tanwin ya nomor dua, kalau tanwin itu nggak masuk kecuali isim saja. Nah, ya kalau tadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau tanwin itu hanya masuk kepada isim sa, isim saja. Yang ketiga, takunu ya mutawasiton wa mutarofatan. Jadi dia itu kalau enggak ya kalau e, eh, non sukun itu bisa di tengah, bisa juga di a di akhir. Ya bisa juga di akhir ka, kata. Nah kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di akhir. Ya, ingat-ingat. Kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di a, akhir. Kalau nun apa tadi? Nun sakinah boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau tanwin itu nggak mungkin ada di tengah. Ya, ya berikan contoh misalnya nggak ada ya. Contohnya nggak ada. Ya contohnya nggak ada kalau tanwin itu yang ada di tengah-tengah kata itu nggak ada. Contohnya di sini yauma idin, Nah, itu di tengah Mas kayaknya. Nah, enggak, ini di akhir di kata-kata yauma idin pada hari itu ya pada saat itu. Wafuron Ini ini kan di tengah masuk enggak? Ini di akhir. Ya. Nah, terus azizan hakiman. Ya, di buku ditulis azizan hakima. Ya. Zan, ya. Zannya itu kayaknya di tengah masuk enggak? Itu di a, akhir ka, kata. Jadi yang dilihat adalah ka, katanya. Nah, itu ya. Jadi tanwin sama sukun itu berbeda dengan sukun. Yang terakhir, perbedaan terakhir, kalau non sakina itu ya, tasbutul lafzon wa khotton dia itu ya ada di lafat dan ada di tu, tulisan ya ada di lafat dan ada di tu tulisan sundus yakun nggak boleh kita cuma yaku ya nggak boleh tapi yakun nah gitu ya wa wawakofan, wa waqafan baik dia wasol maupun dia wa waqaf ya itu nun nun sakinah Sedangkan tanwin dia itu ada secara lafzon. Ya, ada secara lafzon ketika dia wa wasol. Ketika dia wa wasol. Ya. Dan dia itu tidak ada uh, di ketika wa wakof. Ya, contohnya gini, contohnya ya, contohnya. Kata-kata ghafura. Ya, kita bacanya ghafura. Nah, Perhatikan, ghafura. Iya. Nah, kalau kita wakaf, ya kalau kita wakaf, ya, kalau kita wakafkan, maka kita tidak akan menemukan kata ron. Nah, ya, tidak akan menemukan kata ron di situ. Maka seolah-olah tulisannya itu hi, hilang. Ya, roknya tadi yang ditanwin itu hilang. Ghafura. Nah, padahal di situ ada tan tanwin tadi, makanya ditulisan yaitu e, tidak ditulisan ketika wakaf. Ya, maka kita nggak boleh baca wafuron Nah, gitu. Ya, dan dia ada kalau misalnya kita wasolkan. Contoh itu ya. Sobat Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai penjelasan bait pertama. Bait pertama, insya Allah faidahnya banyak. Inilah keunggulan ulama-ulama zaman dahulu ketika mereka berkata yang membuat syair-syair seperti ini, mereka Perkataannya itu memiliki makna ya memiliki makna yang bisa dijelaskan secara panjang lebar ya bisa dijelaskan secara panjang panjang lebar yang selanjutnya bait yang nomor 7 ya fal awwalul idharu qabla ahrufi il haqqi situn rutibat fal ta'rifi hamzun ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u nah itu adalah uh, bait nomor 7 dan adalah 8. Ya, bait nomor 7 dan 8. Kita coba uh, artikan, ya, kita coba artikan. Fal awalu, maka yang pertama ya, al idharu adalah id idhar. Nanti kita jelaskan apa itu idhar. Ya. qabla ahrufi, ya di sini apabila nun sukun atau tanwin ada sebelum qabla ahrufi, ya sebelum huruf-huruf lil haqqi, huruf-huruf tenggorokan. Jadi bahasa Arabnya tenggorokan itu al-halq. Ya, tenggorok, tenggorokan. Situn ada enam. Ya, ada enam. Huruf tenggorokan ada en, enam. Jadi huruf idhar itu ada enam. Ya, huruf idhar itu ada enam. Kita tidak membahas khilaf di sini ya. Kita tidak membahas khilaf, kita membahas yang disepakati. Ya, itu ada enam. Ya, rutibat fal ta'rifi. Maka yang tersusun ini fal ta'rifi, ketahuilah keenam-enamnya. Jadi dihafal ya. Ini sering ya muncul di ujian-ujian misalnya ujian SD, eh, SMP biasanya SMP, SMA, ya MA, ya MTS ini sering keluar ya, apa huruf-huruf idhar. Nah, mungkin yang dulu salah nah, kita perbaiki ya, kita perbaiki bersama bersama-sama. Nah Selanjutnya kita ke bait ke-8 kita artikan dulu ya. Hamzun fahaun yaitu pertama hamzun yaitu ham hamzah. Fahaun kemudian ha ya huruf ha ha tebal. Summa ainun ha'u kemudian ada ain dan kemudian juga ada ha. Ya, ha tipis. Ya, ha dengan ha itu berbeda. Ya, jadi teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya bedakan cara membaca ha kalau ha itu ya yang tulisannya ya, ya tipis ya, kalau ha yang tebel itu yang uh, ada apa namanya urak-urakan ya mas ya urak-urakan itu ya nah itu ya pokoknya hitam ditebalkan nah itu ya ditebalkan itu adalah hak te tebal maka membacanya berbe berbeda antara hak dengan ha maka ketika membaca misalnya al-fatihah misalnya kita pakai hak tipis ya karena Al-Fatihah itu paling penting ya karena uh, wajib ya menguasai ya tahsinnya untuk Al-Fatihah karena biar sholat kita sah ya biar sholat kita sah ya, apalagi untuk para para imam ya para imam maka ya wajib untuk belajar apa e, tahsin al-fatihah membaca al-fatihah dengan baik dan be, baik dan benar ya maka ketika membaca al-fatihah ya jangan alhamdu alhamdu ya tapi alhamdu hamdu. Di situ pakai hati hati tipis itu con contohnya. Yang selanjutnya eh, apa? Ha ya. Ainun ha'u muhmalatani. Ya muhmalatani yang tidak bertitik ya. Ain sama ha itu muhmalatan itu tidak ber bertitik. Jadi maksud muhmalatan itu artinya adalah ghairu ya ghairu mutanaqqad ya di situ tidak ada nuktohnya ya manku totani laisa alaiha naqtun ya tidak memiliki laisa alaihuman naqtun jadi tidak mempunyai nuktah titik ain sama ha itu nggak punya titik nah penulis di sini menyusun huruf hamzah dengan ha ain dengan ha gha dengan kha itu tidak tidak serta-merta ngasal ya karena ada apa ada rincian ketika ya kalau Hamzah dengan A, ya Hamzah dengan H itu adalah huruf tenggorokan paling ba, paling bawah. Ya, paling ba, paling bawah. Kalau ain sama h itu terletak di tengah. Nah, di tengah-tengah tenggor tenggorokan. Atau kalau kita ya sering nyebutnya ya kalau mungkin di dunia ya misalnya ya kita anatomi tubuh misalnya itu namanya adalah di bagian epiglotis, ya bagian epiglotis, oh, belandi gitu ya. Ya pokoknya yang itulah ya nanti dibuka <laughs> lagi buku-buku biologinya ada mungkin ya. Nah itu ya bagian situ adalah hak dengan a ya bagian situ. Sedangkan o dan kh itu adalah yang paling u, ujung, yang paling ujung paling atas sendiri ya o kh. nah itu adalah bagian paling ujung. Jadi ada maknanya beliau menyebutkan secara berurutan seperti ini. Summa inun kh. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, maka penjelasannya ya penjelasannya fal awalu al idhar ya fal awalu al idhar kita akan bahas idhar terlebih dahulu nah idhar di sini ya idhar di sini uh, adalah maknanya secara bahasa itu jelas ya, jelas idhar ya idhar itu secara bahasa artinya jelas jelas. Maka yang membaca secara ya, zahir ya, zahir itu jelas secara itu yang jelas. Sedangkan menurut istilah apa dari makna apa idhar sendiri yaitu mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makrot Ya, di sini beliau selalu sebutkan nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin karena tadi ada berbe perbedaan. Dari makrotnya tanpa gunnah. Jadi nggak boleh tanpa gunnah nih ya untuk idhar. Apabila ada sejarahnya keduanya salah satu huruf idhar ya apabila ada sesudahnya itu adalah salah satu huruf idhar yaitu huruf al-haq. Nah, di sini dicontohkan oleh beliau ya di buku yang putih dicontohkan oleh beliau sudah sangat lengkap. Ya, kita coba praktikan. Ya, nanti uh, praktik gitu ya ya. Coba kita praktikan enggak Yan auna coba yan auna. Nah, jadi kita bacanya jelas, jangan Ya auna ah, itu keliru ya minhum minhum nah an'amta an'amta ah. jadi kalau baca al-fatihah jangan an'amta an'amta alaihim misalnya ini termasuk kekeliruan ya yang yang kurang kurang tepat ya an'amta nah, ini diperhatikan yang seperti ini yang selanjutnya tanhitun. Coba. Tanhitun. Nah, ya jelas ya. Nah, ini ada roin ya. ribun Fasayun ribun Nah, ya. yun ribun Jadi jelas. Yun. Ya, jangan dibaca fasayun ya, ya roin Ini roin ya, ghain. tingkat ya, ingat huruf-hurufnya. Yang selanjutnya wal munkhaniqah coba wal munkhaniqah nah man amana man amana nah man hajara man hajara nah ya jadi uh, yang biasanya yang sering terjadi kesalahan itu kadang kita mengkolkolahkan kan di sini uh, dikolkolahkan contoh ya contoh yang biasanya sering terjadi mana a ya mana a ane a nah, gitu misalnya juga ana amta ana ya ana amta ini sering kadang ya tane ya tane karena malas gitu lidahnya gitu ya padahal bacanya an amta hitu jangan hitu nah tane nah, itu ya ada ada semacam kayak kol-kola dipantulkan sama tadi ya mana amana nah, kita hindari kadang nggak kerasa kan ini yang seperti ini nggak kerasa ya tiba-tiba oh kok di kayak gini kan ya, makanya kita perhatikan ya perhatikan uh, kalau baca Al-Quran lidahnya insya, jangan males gitu ya gerakan dengan dengan uh, ya semampu kita semampu kita jangan sampai uh, cuma gerenyem gitu ya mana gitu ya. jangan ya terus min amalin coba kan min amalin Hey. Min hakim. Min hakim. Min ghillin. Min ghillin. Min khair. Min khair. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya, nunnya dijelaskan dan jangan dikolkolahkan. Sekali lagi, nunnya jangan dikolkolahkan. Nah, Ya kita memasuki ditandai dalam mushaf untuk tanwin. Tadi kalau uh, nun bertanda sukun, udah ya ditandai dengan sukun. Sekarang ditandai dalam mushaf untuk tanwin dengan tarkib harokatain. Ya, kalau ini kita pakai Al-Quran Madinah, ya pakai Al-Quran Madinah itu ya di situ tanwinnya tarkib. Apa yang masuk tarkib di sini adalah susunan. Ada dua, ya ada dua susunan. Terus kalau uh, apa? Kalau domatain, ya, domatain susunannya kayak gitu. Ya, domatain susunannya seperti seperti itu untuk tanwin. Ya, tapi uh, uh, apa? Ada juga yang domah tanwinnya ya satu gitu ya, tapi uh, ada ada tambahannya seperti itu digabung itu istilahnya. Ada yang seperti seperti itu. Ya, uh, kita coba ya, kita coba untuk uh, membacanya. Ada yang hmm. fathah tain. Ya, pertama kita fathah tain. Moiron ababin Coba. Moiron ababin Nah, nah biasanya kekeliruan kita dalam membaca biasanya ya yang sering uh, terjadi itu ada berhenti sejenak. Nah, contohnya begini. Toiron ababil gitu ya Tairan. Nah, berhenti sejenak gitu ya. Tairan ababil. Nah, itu kayak ada jeda gitu ya. Padahal ya ya kita ya lanjut aja. Kita nggak mau apa? nggak mau wakaf di situ. Ya nggak ada saktah di situ. Nah, maka kita lanjut Tairan ababil lanjut. Ya, jangan sampai ada ber berhenti mentang-mentang enak mungkin ya. Tairan lah gitu. Katanya suruh jelas Mas. Ya iya tapi jelas tapi kan apa? Harus lan lanjut. Coba kita lanjut uh, lanjutkan lagi. Fariqon hada. Coba. Fariqon hada. Nah, kita coba perhatikan. Setelah ro, setelah kof itu ada apa Mas? Ada ada alifnya ya. Ada alif alifnya. Nah, jangan dibaca pan panjang di sini. Ya, kalau kita wasolkan tadi kita sudah bahas tentang tanwin, ya kalau diwasolkan kita jangan bacanya pan panjang nah, keliru kalau kita bacanya misalnya varikon hada nah gitu mentang-mentang di situ ada a alif yang kita kira itu adalah mat topi mat nah, itu ke keliru kecuali kecuali kalau kita ingin berhenti di kata-kata fari fariko oh, nah, maka kita ya panjangkan ya fariko seperti itu ya Lanjut Mas ya. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Nah, ya jangan dibaca jangan dibaca panjang manya. Haliman wah itu ya kurang kurang tepat. Yang selanjutnya yang domatan min. Ya domatain ya. Kita coba perhatikan. Latifun khabir. Latifun khabir alimun hakim kullun amana kullun amana ai ya sekarang yang kasroh ainin aniyah ainin aniyah biqaumin hatta biqaumin hatta jurufin har Nah, ya kalau domah tanwin, kalau kasroh tanwin itu tidak ada a alif. Ya, ini uh, kalau kita ikut misalnya kita belajar bahasa Arab, insya Allah ada penjelasannya. Ya, kita nggak sampai seperti itu, nanti takutnya bingung. Ya penjelasan kenapa harus ada alif di situ. Ya semua itu disebut idhar hal halqi. Ya. Ya, dan sebab penamaan idhar wasababul idhar itu karena apa? Karena apa? Bu'ida makhrajun nuni an makhraji hurufil idhar. Gitu Di sini sama kalimatnya. Sebab idharnya karena jauhnya makhraj. Ya, intinya di situ. Ya, jauhnya makhraj apa? Non sukun. Kalau non sukun makhrajnya itu di di apa Mas kira-kira? Non sukun. Nah, an di mana? Di ujung ya. ya ujung lidah. Ya, ujung lidah kita kalau kita ngucapin na, nah, itu nempelnya di mana? Ya, di ujung ya, dekat gigi ya, dekat gigi. Na, an, an itu ujung. Ya dari enam makhrot tadi, karena saking jauhnya itu mengapa disebut namanya id id idha Ya, itu penamaan idhar sendiri. Karena disitulah jelas. Ya disitulah je, jelas. Ya maka nun itu keluar dari ujung lisan. Ya ma'a. Ya Eh, ma'alithatil ma'alisatil sanayal ulia maksudnya eh, bersama dengan dua gigi seri atas gitu ya ada dua gigi seri atas dekat situ dan huruf idhar itu takhruju minal halq yaitu keluar dari al halq keluar dari tenggo tenggorokan. Nah, ya uh, sampai sini ya uh, untuk penjelasan dari bait ini dan uh, ada tambahan sedikit bahwasanya ya fasayun ridu ya fasayun ridu ya jadi uh, itu wala yujad fil Quran ya dan dia itu tidak ditemui ya fil Quran yang selainnya terus wal munkhaniqah wala yujad fil ya Quran ghairuha jadi uh, tidak ditemukan gitu ya tidak di temukan. Ada contoh-contoh di sini yang tidak e, dipakai gitu ya. Kecuali ini. Ya, jadi cuma satu gitu ya, cuma satu. Ya, cuma satu. Ya, jadi e, cuma satu yang ada di di Al-Qur'an. Ya, selain itu enggak ada. Ya, cuma ini contohnya. Ya fasayun ribun. Ya, cuma satu enggak ada kalimat lain. Ya, tidak ada kalimat lain. Kalau minhum itu banyak. Ya, minhum banyak. Wayun hitun ya. E, apa tadi? uh, yunhitun di sini ada nggak contoh yunhitun? Ya, tidak ada. Berarti uh, apa? Yan yanhitun ya yanhitun atau tanhitun di sini dicontohkan. Nah, ya itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, uh, ada tambahan lagi sedikit ya, bahwasanya kadang tanwin ya dan apa? dan non sukun itu uh, kadang ada di satu kata ya di satu kata gitu maksudnya kayak tadi misalnya kalimat uh, apa satu kalimat satu kata contohnya an'amta itu adalah satu kata dan juga ada yang dua dua kata contohnya yang banyak ya di man amana contohnya ya man amila misalnya min khair itu dua kata dua kata ya dua dua kata nah kalau yang Fasayun ridun itu adalah satu satu kata. Ya, satu kata. Terus ada munkhaniqah itu juga satu satu kata dan tidak ditemui kecuali ini. Ya, contohnya untuk kho dan ghoi. Naam ya. e, itu saja maksudnya satu kata tadi itu ya. Tidak dia jadi dia itu uh, sama kho fasayun itu dan munkhaniqah itu ada dalam satu kata. Ya, ada dalam satu kata dan dia cuma ada ini saja contohnya. Ya. Kalau misalnya lain kata banyak ketemu nun ketemu ko nun ketemu kho itu banyak. Tapi kalau nun ketemu ko nun ketemu kho yang satu kata saja itu cuma cuma ini. Nah, ya itu bisa kita lingkari karena mempunyai keistimewaan yaitu dalam satu kata, bukan kata lain. Ya, itu saja kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan di sesi kedua yang insya Allah akan ada sesi praktik yang insya Allah kita akan menggunakan surat al-balad ya cukup panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa eh, nggak uh, selesai nggak masalah setengah juga nggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim kembali lagi bersama kami di tujuh AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Dan kita kali ini masih di sesi praktik Muslim sekali lagi mengingatkan sobat muslim silahkan bisa uh, mempraktikkan bacaan Qurannya kita nanti perbaiki bacaan kita bersama-sama di sesi praktik yang akan langsung dibersamai oleh Kak Herbi Yuliantoro Taala dan untuk uh, juga bisa sobat muslim menyiapkan musafnya ya Insya Allah untuk praktek kita pada kesempatan kali ini adalah Quran Surat Al-Balad dan nanti silakan bisa telepon melalui WhatsApp atau telepon langsung ya ke nomor 0823 2727 5333 dan mungkin sembari menunggu kita praktek langsung di sini ya. ya. nah ya seperti janjinya kemarin ya ada mat wajib gitu ya ada mat jais mungkin lupa gitu ya, kak ya kalau mat wajib mutasil adalah mat wajib yang apa tiga uh, dalam satu kah satu kata. Nah, gampangnya hafalannya gimana kak? Hafalannya gampangnya kalau mutasil itu asal katanya yang mau mat wajib mutasil. Ittasala itu bersambung. Ya ittasala itu bersambung. Ya mutasil berarti yang bersambung maksudnya dalam satu kata satu kata. Berarti kemarin wasamai itu adalah satu satu kata, maka itu kita hukumi mat wajibmu mutasil. Sedangkan yang kalimat samudu bitawwaha itu adalah lain kah? Lain kata. Maka uh, itu adalah mad jaiz mun munfasil ya. Nah, ya kita uh, kemarin sudah janji gitu ya untuk menjelaskan antara kedua ini. Nah, untuk mad wajib dan mad jaiz itu begitu prakteknya. Karena nanti uh, hukumnya berbeda kak. Nah, ada yang mungkin kalau misalnya mengambil jalur Thayyibatun Nasr, maka dia harus baca dua ya Kita dia biasanya membaca dua untuk jaiznya Ya, tapi ada konsekuensi tersendiri. Jadi teman-teman sobat radio Muslim Jangan salah paham gitu ya. Ketika ada dua, empat, atau lima, itu bukan kita milih. Gitu ya. Sekali lagi itu bukan kita milih dua atau milih empat gitu ya. Bukan. Tapi itu memiliki jalur tersendiri. Ya, memiliki jalur tersendiri. Ya, jalurnya masing-masing. Ya, kalau misalnya dua ya nanti kita pakai jalurnya Toyibatun Nasar. Kalau yang empat yaitu kita pakai jalurnya Syati Syatibiyah. Nah, dan ada konsekuensi masing-masing masing-masing. Amannya gimana? Amannya pilih empat, Ya, seperti biasa. Ya empat karena empat itu yang paling masyhur ya di di kalangan kalangan kita. Kalau dua kadang nanti ada konsekuensi dan harus kita belajar lagi biasanya. Nah, kita uh, coba praktikan di surat Al-Balad ya. Kita praktikan surat Al-Balad silakan teman-teman bagi yang uh, ingin membenarkan bacaan atau apa silakan nanti langsung saja di telepon interaktif ya dan mu mungkin mau setoran silahkan gitu ya mau setoran silahkan <clears throat> kita coba praktikan surat al-balad eh, apa urutan ya, sesuai jadwal kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim nah, nanti Eh, coba dari keanunya silahkan nanti kita praktek bareng gitu ya kak ya silahkan kak dari tahu dulu ya terus Bismillahirrahmanirrahim Nah kita coba ya praktikan La uqsimu bihadzal balad Coba لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد نعم ya. Wa anta itu ada hukum ikhfa di situ ya. Hilum ya lam di situ ada ba ya. Nah, berarti lam ya lamnya di tanwin ketemu ba ya, itu iklab ya hilum maka kita baca hilum ya, jangan dibaca hilun nah, gitu ya nah, jadi bacanya seperti kayak kemim gitu wa walidin wa ma walad wa wa ma walad nah perhatikan di kata-kata wa walidiu ya di situ ada dal ditanwin maka kita harus gunakan ya gun guna. Gunanya di sini nakis, ya, bukan kamil. Maka e, kita usahakan untuk apa? Untuk berhenti eh, bukan berhenti apa? Untuk sejenak di situ. Ya jangan cebut, jangan kebut-kebut, jangan wawali diwama wa ma walada. Nah, tidak seperti itu. Ya, tapi bacanya dengan menahan atau e, ditahan sejenak. wawali diwama wa ma walada. Ya, wa diu nah, di situ ya jadi uh, kita harus menahannya sejenak tidak boleh langsung ya, ini diperhatikan ada wawu di situ ketemu tanwin ketemu wa wawu kita lanjutkan ya laqad khalaqnal insana fi kabad laqad khalaqnal insana fi kabad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Nah, nah, ini kadang kita banyak salah di sini ya. Ayahsabu Allah. Bacanya Allah, jangan anla. Ya. Allah langsung ditasdid. Itu namanya ya idgham bila gun bila gunna karena lam situ termasuk huruf bila guna ya ayah sabu alai ya, di situ lai lai ya, itu ada itu nakis di situ ya idgham biguna yang nakis gitu ya alai lai ah di situ kita harus tahan dulu jangan langsung apa namanya belandang lah bahasanya lanjut gitu lanjut terus ayah sabu alai yaqdir alaihi ahad nah ini kita praktekkan tadi Ya ahadun kita tidak baca ahadun tidak, ya, tapi kita baca dengan ahad. Karena tadi perbedaan tanwin dengan nun dan sukun ya. Tadi e, kalau tanwin ya kita tidak baca ya ketika dia di a diakhirkan ketika ingin wa wakof. Beda lagi kalau kita ingin lanjut maka kita baca ahadu ah gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Yaqulu ahlak مالا lubada يقول أهلكت مالا لبدا Nah, ya. Nah, silakan misalnya eh, apa? Nanti kalau ada yang mau menelpon sekalian silakan ya, langsung saja tidak masalah gitu. <clears throat> ya jadi kita sembari uh, menunggu penelpon sembari membahas gitu ya kayak. Ya. Yaqulu ahlaktuma lalu bada. Itu ada tanwin ketemu dengan lam. Maka kita langsung ahlaktuma lalu bada. kita tidak uh, e, mentanwinkan. Ya, dalnya kita jangan baca pendek. Ya, jangan kita baca pen pendek. Ini banyak di Al-Qur'an contoh-contoh seperti ini, ya. Yaqulu ahlaktuma lalu bada ada, Jadi jangan cuma lubada. Nah, ya, atau malah lubadan. Nah, ini keliru. Ya, ke keliru yang seperti ini. Jadi dibaca dua dua harokat. Yaqulu ahlak tumalan lubada. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya. ayah Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Oke, sekarang tebak-tebakan Kak nih. Alam nah, itu hukumnya apa Kak? Idham. Ya. Bila guna, masya Allah mumtaz gitu ya. Terus memati ketemu ya. Yang jelas. Yang ya. Idhar. Idhar syafawi Allah. Ya, yarohu ahad. Nah, ini yang tadi yang tadi. Apa kira-kira? Ya, ahad. Mm -hmm. Ya, rohu hu-nya. Ya rohu, itu wajib yang satu kata eh nah ya. domir yang domir nah <laughs> ini sudah mulai ke apa ke review gitu ya materinya nah ini kita jawab lagi di besok gitu ya yang seperti ini biar untuk review terus kak nah, gitu kan biar kita besok buka gitu ya nah eh, gimana ada belum belum ada ya kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan lagi Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, nah, sekarang ada lagi Kak, uh, hu nah, ada wawu kecil di situ di bawah. Ya, kalau kita pakai Al-Qur'an Madinah ada wawu kecil ya. Ada wawu kecil uh, di bawah. Ya, hu di situ nanti hukumnya apa? Nah, kita akan review besok ya biar Eh, penasaran gitu ya. Itu kemarin hukumnya apa gitu ya. Hukumnya hukumnya apa. Nah, walisana wa syafatain. Walisanan wa Nah, ya. Now di situ hukumnya adalah idgham biguna insyaallah ya mumtaz ya nah, kita itu memang dibagi ya ada yang napis ada yang kamil untuk lebih gunah dibagi ya, gunahnya yang dibagi. Nah, kita lanjutkan lagi wahadainahun hadainahun najdain wa najdain. Nah, falaqtahamal aqabah falaqtahamal aqabah nah ya jadi taknya itu ya tak marbuto yang ada di belakang jangan kita baca. Ya. Ya, nah, ya kesimpulannya pada kesempatan kali ini uh, bahwa kita tadi belajar tentang hukum non gitu ya, hukum non baru sampai idhar dan ternyata uh, eh, non dan tanwin itu non sukun dan tanwin itu dibedakan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ada empat gitu ya. Ya mungkin nanti eh, suatu saat mungkin ada kuis gitu ya <laughs> kayak ada ujian atau apa mungkin untuk mendengar sobat radio muslimnya ya itulah ya e, untuk murojaah ya sekali lagi untuk murojaah bagi kita yang sudah pernah belajar gitu ya dan untuk mungkin untuk yang belum pernah belajar Tufatul Atfal ya kita mari simak sama-sama di sini banyak penjelasan yang mungkin ya e, nantinya saya tambahkan dari beberapa kitab lain gitu tidak hanya dari yang ada di buku putih ini ya silakan bagi teman-teman eh, sobat radio muslim ya bisa membeli bukunya agar uh, apa agar lebih intens belajarnya akan lebih bagus belajarnya bisa dicatat di situ dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengistiqomahkan kita dalam belajar dan bersabar dalam belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja semoga bermanfaat Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, donasi anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.